Masih tersisa penjelasan dari hadis ini kita bacakan kembali untuk mengingatkan kita apa yang menjadi pembahasan kita. Wa anhu aydan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل افترقت على على ثنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي. dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu juga beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan menimpa umatku apa yang menimpa Bani Israel, yakni umatku akan berbuat sebagaimana yang telah diperbuat oleh Bani Israel. Persis seperti sepasang sandal Sampai-sampai bila ada di antara mereka yang mendatangi ibunya terang-terangan, menggauli ibunya terang-terangan, niscaya akan ada pula dari umatku ini yang melakukannya. Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan semuanya berada di neraka kecuali satu golongan. Sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, siapa yang berjalan di atas prinsipku dan prinsip para sahabatku. Yang keadaannya sama denganku dan sahabatku. Telah kita sebutkan beberapa penjelasan, kemudian Berikutnya kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ucapan Rasulullah kulluhum finnar semuanya berada di neraka. Ini adalah ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap firqah-firqah, golongan-golongan, kelompok-kelompok sempalan yang menyempal, keluar, menyimpang dari petunjuk Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ada di antara mereka yang masuk neraka karena kekafirannya. Jadi penyelisihan dan keluarnya dia dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada derajat kekufuran. Dan di antara mereka ada yang berada di neraka karena kesesatannya. Artinya tidak sampai kepada tingkat kekufuran. Karena boleh jadi dan terkadang ada yang masuk neraka namun dia tidak kekal di dalam neraka. Dia akan dia azab terlebih dahulu kemudian pada akhirnya dia akan keluar dari neraka. Sesuai dengan kadar penyelisihan yang ia lakukan. Menyelisihi petunjuk Rasulullah, bimbingan Rasulullah, syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada intinya semuanya terancam dengan neraka baik itu karena kekufurannya atau karena kesesatannya. Adapun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa millatan wahidah kecuali satu golongan. Ai kulluhum mutawa'aduna bidukhulin nar illa firqatan wahidah. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu golongan. Sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah?" Qala ma ana alaihi wa ashabi. Fala yanju minan nari illa hadhil firqah. Tidak ada yang selamat dari neraka kecuali golongan ini. Oleh karena itu mereka dinamai dengan al-firqatun najiyah golongan yang selamat. Wahum ahlus sunnati wal jamaah. Dan mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga di sini terdapat poin penting. Ayuhal muslimuna rahimakumullah. Poin penting dan pesan penting bagi kita semua agar berupaya mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat beliau. Berupaya menjadi ahlus sunnati wal jamaah. Berpegang teguh dengan sunnah dan al jamaah. Kalau ada yang mungkin bertanya, yang berkata, apa kalian menjamin diri kalian masuk surga? Kita katakan saya tidak berkata begitu. Kita hanya menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian Rasulullah memberikan kabar. Ketika beliau menyebutkan bahwa semuanya terancam masuk neraka kecuali satu golongan, siapa mereka? Ma'ana alaihi wa ashabi, siapa yang kondisinya, keadaannya, ibadahnya, keyakinannya, akidahnya, manhatnya ya sesuai dengan Rasulullah dan para sahabat. Jadi kita ini semua sedang berupaya, sedang berusaha, dan sedang berlomba untuk menjadi bagian dari itu dan kita tidak mengklaim diri-diri kita bahwa kita pasti masuk surga. Tidak. Tapi kita semua berharap. Kita semua berjuang menjadi ahlus sunnah. Yang semoga kita tergolong yang mendapatkan keutamaan itu. Yang dijanjikan keselamatan dan mendapatkan balasan surga sebagai tempat terbaik. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala fatusamma bin najiyah mereka dinamakan an-najiyah li'annaha najat minan nar karena selamat dari neraka bitamassukiha bima kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu karena berpegang teguhnya dia dengan ajaran Rasulullah dan bimbingan para sahabat walam yatafarraqu wa yakhtalifu mereka tidak berpecah mereka tidak berselisih ini di antara ciri khas, ciri yang paling kental, di antara ciri yang paling mendasar dari ahlus sunnati wal jamaah. Makanya mereka dinamakan dengan al-jamaah yang suka dengan persatuan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan Siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini tentunya musibah. Tapi Rasulullah memberikan bimbingan dan memberikan solusi jalan keluarnya untuk menyudahi perselisihan, pertikaian, perpecahan tersebut Kata beliau memberikan bimbingan fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan hidayah sepeninggalku. Pegang kuat sunnah mereka, petunjuk mereka, bimbingan mereka. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya Wa'addu 'alaiha bin nawajid dan gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama karena sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap kebidaahan adalah kesesatan. Maka kata Syekh, maka tidak ada yang selamat kecuali orang yang kondisinya, keadaannya berjalan di atas apa yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya. Tapi yang menyelisihi, yang menentang, dan dia pergi larut bersama kelompok-kelompok menyimpang, sekte-sekte yang sesat, maka dia terancam dengan ancaman neraka. A'udzubillah. Kemudian kata beliau, "Fafil hadithi an-nahy wa anit ikhtilaf." Di dalam hadis ini terdapat larangan dari berpecah belah dan berselisih. Tetapi memang Perselisihan itu bagian dari tabiat manusia. Punya kecenderungan untuk berselisih. Akan tetapi, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk mereka jalan keluar dari perselisihan tersebut. Artinya walaupun secara sunnat sunnatullah secara kauni Allah menetapkan adanya perpecahan, perselisihan. Tapi Allah menetapkan ketentuan syar'i agar kita menyudahi yang namanya perselisihan, pertikaian, perpecahan dengan cara merujuk kepada kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Bila kalian berselisih dalam satu perkara maka kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah bila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari dan hari akhir sehingga jalan keluar dari perselisihan pertikaian solusinya adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah rasul Bimbingan yang sama Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat ke-10. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu ilaihi unibu. Apapun yang kalian perselisihkan, maka hukumnya kembalikan kepada Allah. Jangan menggunakan ego pribadi, hawa nafsu sendiri kembalikan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala sekecil apa, apapun perselisihan itu. Dzalikumullahu Rabbi. Itulah Allah Rabbku, alaihi tawakkaltu. Kepadanya aku bertawakal wa ilaihi unibu dan kepadanya aku berinabah bertaubat sehingga yang menjadi tempat rujukan yang dengannya diketahui mana yang hak, mana yang batil. Dari perkara-perkara yang diperselisihkan manusia, maka tempat merujuk dan tempat kembali adalah kitabullah dan sunnah Rasul. Lianna kulla firqatin satadda'i annaha alal haq. Karena setiap golongan mesti akan mengklaim mengaku bahwa dialah yang benar. Wagairuha alal khata au dalal. Sementara selain mereka, ini salah, ini sesat. Tapi masalahnya bukan sekedar kelain semata, bukan sekedar omong-omong semata, besar mulut saja, kuat teriak teriaklah Bukan di situ masalahnya. Tetapi yang menjadi barometer pemutus perkara adalah Alkitab dan As-Sunnah. Merujuklah kita semua ke sana. Sehingga kalau kemudian terjadi perbedaan, perselisihan, satu pakai dalil, satu pakai akal semata menggunakan hawa nafsu ya sulit untuk dipertemukan. Jadi harus ada kesepakatan bahwa semua pihak menyatakan tunduk, patuh, berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita beranjak pada hadis yang ke-95. Berkata al-Imam Muhammad rahimahullahu taala ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا Diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' sampai kepada Nabi Rasulullah mengatakan barang siapa mengajak kepada petunjuk, kepada hidayah, maka dia mendapatkan pahala semisal pahala orang-orang yang mengikutinya. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa semisal dosa orang-orang yang mengikutinya, sebanyak dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Penjelasan hadis ini barakallahu fikum bahwa di dalam hadis ini terdapat penjelasan keterangan tentang bahwasanya dakwah bila dakwah itu adalah dakwah yang mengajak kepada kebenaran, maka dia adalah dakwah yang disyariatkan dan dituntut. Harus diupayakan, diperjuangkan. Bila itu dakwah yang mengajak kepada al-haq, kepada kebenaran. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, yang santun dan nasihat yang baik. Allah perintahkan, "Ud'u, berdakwahlah." Ajaklah kepada jalan Tuhanmu Dengan cara hikmah. Nasihat yang baik. Demikian pula Allah Azza wa Jalla memberikan hasungan dalam surat Ali Imran ayat 104. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Hendaklah ada di antara kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari kemungkaran. Subhanallah, Allah katakan, wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Jadi fadilahnya betapa besar. Fadilah berdakwah mengajak kepada jalan Allah, mengajak kepada kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Maka dakwah kepada kebenaran itu dituntut dan diperintahkan dan padanya ada fadilah keutamaan yang sangat besar. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man da'a ila huda siapa yang mengajak kepada petunjuk Maksudnya mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul mengajak kepada jalan Allah dengan berbekal dalil dari Alkitab dan Sunnah. Itulah hakikat kebenaran apa yang diambil dan datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini yang dakwahnya didasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang itulah sebagai ukuran kebenaran kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya ai yanaluhu ajrun azim ia akan mendapatkan pahala besar karena setiap orang yang mengikuti dia yang menirunya yang beramal dengan bimbingannya tadi, maka orang yang pertama kali mengajak itu mendapatkan pahala semisal pahala mereka sampai hari kiamat. Kalau satu orang mengamalkan bimbingan dia 10 tahun, 20 tahun, terus diajarkan ke generasi berikutnya. Dan bukan satu orang, tambah satu lagi, tambah satu lagi, terus Masya Allah. Betapa banyaknya pahala itu. Kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah. Dia mendapatkan pahala semisal orang-orang yang mengikutinya. Farrasulu lahu mislu ujuri ummatihi. Maka Rasulullah mendapatkan pahala semisal pahala yang diraih oleh umatnya. Berapa umat beliau sampai hari kiamat? Begitu pula para tokoh-tokoh Islam. Para ulama-ulama Islam. Yang mereka berdakwah mengajak kepada jalan Allah yang mereka mengarang karya-karya tulis, membimbing manusia di setiap zaman dan tempat. Mereka mendapatkan pahala semisal pahala orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Wa fi fadlun 'azimun wa khairun katsirun. Yang tentunya di sini ada keutamaan besar dan kebaikan yang banyak. ini sisi orang yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada petunjuk. Ya termasuk kita barakallahu fikum, kita memiliki peluang. Apa yang kita dapatkan sekarang ini dari media sosial? Cerdiklah dalam menggunakannya manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam ladang-ladang kebaikan. Naam. Yang bermanfaat bagi umat terkait urusan akidah, urusan ibadah, urusan muamalah berkaitan dengan akhlak. Bersemangat. Semoga saudara kita mendapatkan petunjuk melalui perantara kita yang sungguh. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Allah berikan hidayah kepada satu orang melalui jalanmu. Melalui sebab engkau itu lebih baik bagimu dibandingkan onta merah, kendaraan termahal maka semangat. Mengajak tetangga, mengajak teman, datang ke pengajian, datang ke taalim. Dia mendengarkan arahan, diamalkan, kita pun mendapatkan pahala. Karena kita sebagai sebab ia mendapatkan ilmu, mendapatkan arahan, mendapatkan hidayah. Tapi sebaliknya yang harus diwaspadai dan hendaknya berhati-hati, tidak bermudah-mudahan dan bergampang-gampangan. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ Jadi jangan asal terjun, mengajak orang tapi tidak punya ilmu. Khawatirnya apa? Da'a ila dalalatin. Yang mengajak kepada kesesatan. Ad-dalalah diddul huda. Dolalah itu lawannya al-huda. Lawannya petunjuk. Yakni dia mengajak kepada kebatilan. Mengajak kepada khurafat-khurafat, mengajak kepada syirik, mengajak kepada perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Apa konsekuensinya, apa resikonya? kana alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu. La ينقص ذلك min athamihim syai'a. Maka dia mendapatkan dosa semisal dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Sampai hari kiamat akan ia tanggung dosa itu. Akan terus mengalir kepada dia. Kalau orang yang mengajak kepada hidayah maka pahalanya terus mengalir padanya sampai hari kiamat. Begitu pula orang yang mengajak kepada kesesatan akan mengalir pula terus dosanya kepada dia sebanyak orang yang mengikuti dia. Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat An-Nahl ayat ke-25 liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin agar mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna di hari kiamat dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa dasar ilmu. Hati-hati. Hati-hati. Tetapi dai yang mengajak kepada kebenaran, seorang hamba yang mengajak saudaranya kepada kebaikan, akan mengalir kepada dia pahalanya walaupun dia telah mati. Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi." salihin Bila seseorang telah meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga. Kecuali sedekah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga pahala ilmu itu akan terus mengalir pada pelakunya sampai hari kiamat. Kebaikan besar. Maka di sini dalam hadis ini menunjukkan, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berdakwah. Semampu kita, di bidang mana kita bisa, ya semua akan masuk dalam kategori itu sekecil apapun andil kita dalam penyebaran dakwah yang ini bagian menyampaikan pengumuman ya yang ini mengingatkan yang lainnya yang ini menyiapkan barakallahu fikum peralatan-peralatannya barakallahu fikum, semua akan mendapatkan bagiannya. Kemudian juga di sini kata Syekh terdapat peringatan dari dai-dai kesesatan. Karena dai itu terbagi dua. Dai yang mengajak kepada hidayah, kepada petunjuk, kepada kebenaran. Mengajak kepada Al-Quran, kepada sunnah. Dan ada dai yang mengajak kepada kesesatan. Wahada waqi'un fi hayatin nasil yaum. Dan ini nyata, realita terjadi dalam kehidupan kita. Itulah orang-orang yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam du'atun ila abwabi jahannam. Mereka adalah para da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Maka tidak mungkin kita mau diajak untuk masuk kepada sebuah pintu yang ternyata yang akan dimasuki adalah pintu-pintu neraka jahannam naudzubillah. Kemudian hadis yang berikutnya yang ke-96 Walahu dan juga diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah An Nabi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أبدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل Ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mijru mithlu ajri fa'ilihi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu beliau berkata Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah dia mengatakan binatang tungganganku mati maka bawalah aku serta kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab aku tidak punya kendaraan untuk bisa membawamu serta mengikutkanmu maka ada seorang yang berkata, Wahai Rasulullah, aku akan menunjukkannya kepada orang yang bisa mengikut sertakan dia, membawanya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kata Syekh Hafidhahullah Ta'ala, hadis ini seperti hadis yang sebelumnya Di dalamnya terdapat penjelasan tentang agungnya pahala, besarnya pahala orang yang melakukan kebaikan dan orang yang menunjukkan kepada kebaikan serta orang yang mengajak kepada kebaikan. Wa anna ajrahu yakunu mithlu ajri fa'ilihi. Sekedar menunjukkan saja, mengarahkan dia mendapatkan pahala semisal orang yang melakukannya. Wa qawluhu ubdi'a bi ay qata'at rahilati aw halakat dabbati wa hiya markubi. Binasa tunggangannya ya lah tunggangannya. Atau mungkin tidak harus mati, tak itu cedera atau apa, atau hilang, maka Nabi atau dia meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar membawanya bi an yu'tiyahu dabatan yarkabuha wa yahmilu alaiha. Minta kepada Nabi agar diikut sertakan, diberi tunggangan. Boleh jadi di sini ada isyarat ikut serta dalam jihad sabilillah. Dia ingin ikut serta, namun kendaraannya binasa atau tahitu mati dan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta uzur. Beliau mengatakan ma'indi, aku tidak punya. Maka Rasulullah mengata, seorang mengatakan kepada Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Aku akan tunjuki dia kepada orang yang bisa membawa serta dia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi yang mengajak kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala semisal yang melakukannya. Ad-dilalatu 'alal khair tashmulul khairal ma'nawi, menunjukkan kepada kebaikan ini mencakup kebaikan secara maknawi. Ya, secara maknawi. Terkait dengan urusan agama, Terkait urusan rohani, urusan keimanan, akhlaknya diperbaiki. Nah, membantu dia. Dibimbing, diarahkan menjadi orang yang taat, yang soleh. Akhlaknya baik. Dia butuh bantuan. Demikian pula yang sifatnya hissi. Dia butuh bantuan karena dia berada dalam satu kesulitan. Maka seseorang menunjuki orang lain fulan butuh bantuan, butuh pertolongan, ini butuh uh, penguatan dari antum. Maka dia bantu. Maka orang yang menunjukkan ini mendapatkan pahala semisal orang yang melakukan yang membantunya.